Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompa Misteri Mak Rompa Misteri Mak Rompa Hahaha. Hahaha.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 bagi umat manusia. Bahaya, itu dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kamera, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. Tuk-tukang bilang jauh. Takut itu berapa mana? Tuk-tukang ada di mana, Wira? Tuk-tukang berada di dalam kampung. rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas silakan mengulang dari! Celaka, ulan dari bawah lari Mak Rompang. dia, Didukung artis-artis terkenal Heri Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8 acun kembang goyah kembang goyang acun kembang goyang acun kembang goyang eh yuk itu si Andi pengantin baru kan hmm, hmm. kok udah ngeyel begitu ya ah Andi Halo pengantin baru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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-11 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Nanang sebagai Jatu, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Tata sebagai Akipatok, Anas Sambayom sebagai Mak Rompang, Aris sebagai Punto, Elias sebagai Kiwista, Naryo sebagai Kisabrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Penik Tenantasio Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara akhirnya turun juga dari puncak Gunung Raya setelah diberi penjelasan oleh Patok, seekor harimau putih tunggangan Kimujur semasa hidupnya. Ketika Batara menuruni gunung raya di malam hari, pendekar gagah itu juga menunggang harimau putih seperti almarhum gurunya. Sehingga dalam sekejap, Batara sudah sampai di dusun kumbak tempat kakek dan nenek Gandini tinggal. Sementara di dusun yang sama, Jatuh sedang berputar-putar di hutan kumbak karena tidak tahu jalan untuk kembali ke rumahnya. Karena Jatuh sedang terpengaruh oleh kekuatan sihir Mak Rompang yang datang padanya seperti seorang gadis muda yang sangat cantik. Siapa kawanmu itu di sana? Rumahnya di sana, di seberang sungai itu. Aku tidak melihat sebuah rumah pun di sana. Yang ada hanya hutan belantara. Rumahnya di bawah pohon kedoya hutan itu sudah terkena penariknya Sehingga dia melihat rumah di bawah pohon kedoya itu. Betul kan? Aku tidak melihat apa-apa di bawah pohon kedoya hutan itu. Kecuali semak belukar. Memang tidak terlihat. Tapi kalau kita ke sana pada malam hari, maka kita akan bisa melihat rumah itu. Mari ke sana. Nanti kalau hari sudah malam, kita akan ke sana. Lebih baik ke sana pulang. Ke sana tahu jalan ke Dusun Gombak. Itu jalannya. Uh, uh, iya, iya. Kenapa tadi tidak ada jalan itu? Bukannya tidak ada, tapi Kisanak tidak melihatnya. Nah, pulanglah. Uh, terima kasih. Uh, oh ya, siapa nama Kisanak? Namaku Batara. Dan siapa nama Kisanak? Jatuh. Uh, permisi. Iya. Apakah laki-laki tadi melihat perkampungan orang dunia? Sebaiknya aku tanya pada Kirapu. Kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi, kira bumi. Ada apa Batara? Apakah kau dalam kesulitan? Ah, tidak kira bumi. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Apa yang akan kau tanyakan padaku? Apakah di hutan Gumbak ada kampung orang Bunian? Kampung kami tidak ada di sana, Batara. Kenapa kau tanyakan itu? Karena ada seorang laki-laki muda melihat rumah di dalam hutan gumbak ini. Itu hanya penglihatannya saja. Tapi kalau kau ingin tahu selidikilah. Bahkan kau bisa mempergunakan tusuk konde pemberian Mak Rompang itu. Terima kasih Kirabumi. Salam sejahtera aku selalu untukmu. maka bukan. Sebaiknya aku sendiri gigitkan ini Apa sebenarnya yang dilihat oleh laki-laki yang bernama Jatuh tadi? Hmm, benar. Di depan ini ada sungai. Oh, sungai kecil seperti yang dikatakan laki-laki tadi. Airnya benar. Sebaiknya aku lompati saja sungai ini. Hah? Seperti ada yang bicara padaku. Batara, aku tidak bisa menemanimu sampai ke hutan itu. Hmm. Akibatnya bicara padaku. Hutan itu angker. Jadi aku tunggu saja kau di sini. Tapi lebih baik jangan mencari bahaya Batara. Kita tinggalkan saja tempat ini. Biar Aki Patok. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam hutan itu. Atau Ki Patok bisa mengatakannya padaku. Bahwa apa kira-kira yang menungguku di sana? Entahlah. Aku tidak bisa melihatnya. Tapi tampak olehku Hutan itu diselimuti oleh kabut gaib yang sangat tebal Berarti yang melepaskan kabut gaib itu pasti seorang yang berilmu tinggi atau bahkan siluman yang sangat jahat. Kalau begitu aku ingin tahu tempat apa di dalam hutan itu sebenarnya. Hati-hatilah. Harimau itu bisa bicara denganku melalui perasaanku kini aku akan lompati ya. Hutan ini benar-benar lebat. Tidak ada satupun rumah di bawah pohon kedoya hutan ini. Kalau laki-laki tadi mengatakan bahwa di sini ada rumah, tentu pasti ada sesuatu yang ada di dekat pohon kedoya hutan ini. sebuah batu besar. Dan batu ini berbentuk sebuah... Ah, ini batu nisan. Pasti ini kuburan. Iya, ini sebuah kuburan. Kuburan siapa ini? Ah, di batu nisan ini ada tulisan. Mar... Mir... Man. Ah, tulisan ini sudah tidak terbaca lagi. Sudah rusak dimakan lumut. Pasti kuburan ini kuburan kuno Kuburan ini sudah sangat lama. Bagaimana caranya aku mengetahui siapa yang dikubur di sini? Apakah memang ini kuburan orang yang sakti semasa hidupnya? Sehingga hutan gumbak ini juga menjadi angka. Oh iya, Kira Bumi menyuruhku memakai tusuk konde mak rombang ini supaya aku bisa melihat rumah siluman apa yang ada di sekitar hutan ini. Tusuk konde, kau sudah berada dalam genggamanku. Tunjukkan padaku tempat apa ini? Ya. Betul, aku kini bisa melihat sebuah rumah yang besar dan indah dengan halaman yang luas sekali. Apakah ini tempat tinggal Mak Rompang yang baru? Karena tusuk konde ini biasanya bisa dipergunakan untuk masuk ke tempat Mak Rompang. Hmm. aku harus bersiap menghadapi Mak Rompang. Kalau memang rumah ini adalah rumah Oh, pintu rumah ini tidak dikunci. Mungkin ada penghuni di dalam. Nah, itu. Ada orang duduk di ruang tengah rumah itu. Oh, orang itu tidak melihatku. Mana orang tadi? Kenapa tiba-tiba dia hilang? Akan aku kejar langkah kakak itu. siapa. Padahal langkah kaki itu menuju ke dalam kamar ini. Kamar ini pasti kamar perempuan. Perlengkapan di dalam kamar ini adalah perlengkapan perempuan. Nah, ada benda jatuh di sebelah belakang rumah ini. Hei, siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hei, siapa di sana? Aku dipermainkan. Sebaiknya tidak usah aku ladeni. Sebentar lagi hari akan hujan. Aku harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini sebelum aku terjebak di sini. Yeah!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 tidak datang dia malam ini. Biasanya kalau sudah lewat tengah malam begini, dia pasti muncul dari ujung jembatan itu. Hmm. Nah, baiklah, akan aku susul ke jembatan itu. Pasti dia sedang berkencan dengan pintu. Nah, itu dia. Hei, tunggu! Ini aku! Sialan. Dia berjalan terus. Bahkan ini jalannya dipercepat. Akan aku kejar dia. Hei, tunggu! Mau kemana kamu? Mau ke sana? Ah, tunggu. Kok jalan terus? Ini aku, Kang Jatuh. Aku mau terus? Berhentilah dulu. Jangan begitu. Kang Jatuh mau apa menghalangi jalanku? Ya, mau ketemu dengan kamu. Karena... Buat apa? Kamu tahu kan, sudah sejak sore tadi, aku berdiri di sini menunggu kamu. Kini hari sudah tengah malam. Jadi? Aku mau bicara. Ayo, kita duduk di sini. Aku mau terus. Aku tidak perlu lagi bicara dengan Kang Jatuh. Tidak perlu lagi kita bicara. Hmm, ada apa ini? Kok tiba-tiba kamu jadi begini? Tidak ada apa-apa. Lalu, kenapa kamu tidak mau bicara denganku? Apakah kamu sudah bosan dengan aku? Apakah kamu hanya mementingkan Punto? Iya, begitu? Iya. Baik, bagus. Tapi bilang dulu, apa salahku? Sampai kamu tidak mau lagi bicara malam ini dengan aku. Kang Jatuh sudah keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Kang Jatuh membawa orang ke rumahku tanpa seizinku. Membawa orang? Iya. Uh, siapa yang aku bawa ke rumahmu? Masuk ke dalam rumah saja. Aku belum pernah. Tadi siang, ada seorang pemuda yang datang ke rumahku. Bahkan habis barang-barangku di dalam rumah pecah di senggolnya. Sehingga kedua orang tuaku marah. Hmm, pasti laki-laki yang menolongku keluar dari hutan gumbak itu. Ah, uh, kenapa tidak kau usir saja dia? Kebetulan aku sedang tidak ada di rumah. Kenapa kedua orang tuamu tidak mengusirnya? Orang tuaku sudah tua. Tidak akan sanggup menghadapi pemuda sakti itu. Apalagi dia datang dengan seekor harimau putih yang menunggunya di seberang sungai. Harimau putih? Aku tidak melihat harimau putih ada di dekat pemuda itu. Sudahlah, kembalikan kembang goyangku. Tidak usah. Kembang goyang ini aku minta untuk kenang-kenangan. Jangan. Kembang goyang itu lambang cintaku. Aku akan memberikan kembang goyang itu pada orang yang aku cintai. Jadi, akan kau berikan kepada siapa lagi kembang goyang ini? Kang Punto. Dia orang baik. Dia tidak macam-macam. Dia orang yang sabar. Ayo, kembalikan. Jadi, betul kamu tidak suka lagi padaku? Aku cukup bicara sekali saja, tidak usah diulangi lagi. <sighs> Kalau begitu, aku pulang. Mana kembang goyang itu? Ada di rumahku. Suruh si Punto saja yang mengambilnya besok. Baik. Tapi ingat, jangan sampai tidak diberikan. Tidak usah kau mengancamku seperti itu. <sighs> Sial. Hinanya aku. Baru dia minta kembang goyang. Nyawa pun aku berikan. Asal aku tidak dihina seperti ini. Suatu saat, nyawamu memang aku minta. Hah? Suara siapa itu? Eh, Datu. Hmm. Pasti dia datang disuruh mengambil kembang goyang ini. Datu, masuk saja. Pintu itu tidak dikunci. <laughs> Maaf, aku mengganggu musang ini. Eh, uh, tidak apa-apa. <laughs> aku datang kemari, Cak. Disuruh mengambil kembang goyang ini kan oleh yeah. gadis iya. itu? <laughs> Iya. Tapi maaf, kau jangan marah. Ah, uh, tidak. Buat apa aku marah? Nih, ambil. Iya, terima kasih. Untuk? Iya. Kalau kau ketemu lagi dengan dia, bilang bahwa aku tidak bisa dihina begini. Suatu saat, aku akan datang ke rumahnya untuk bicara pada kedua orang tuanya. Sudahlah, buat apa kau pikirkan? Lupakan saja, Jatuh. Aku memang sudah melupakannya. Tapi menghina, ini tidak bisa aku lupakan. Bilang sama dia, jangan terlampau sombong karena kecantikannya. Banyak gadis cantik yang bisa aku dapatkan. Bahkan mungkin lebih cantik dari dia bisa aku cari. Sudahlah jatuh, tidak usah marah. Sebenarnya dia itu gadis yang baik. Rusmi gadis yang ramah. Siapa namanya? Rusmi. Hmm. Kapan kau tahu nama dia itu? <laughs> Tadi malam dia bilang padaku bahwa namanya adalah Rusmi. Hmm. Sudah begitu akrab kalian rupanya. Sampai dia mau memberitahu namanya padamu. Ya, aku juga tidak jatuh. Kenapa dia memberikan namanya padaku? Itu saja sudah menampakkan kesambungannya. Dia terlampau menganggap remeh aku. Sehingga dia tidak merasa perlu aku tahu namanya. Ah, <laughs> sudahlah. Aku permisi dulu. Hmm. sampai namanya saja sudah diberitahukan pada Punto. Mungkin memang Punto yang bernasib baik. Kalau mereka bertambah akrab, bagaimana ya? Menyesal juga aku ribut dengan gadis yang bernama Rusmi itu. Kalau saja aku tidak marah tadi malam, mungkin dia tidak akan sampai marah padaku atau berpaling pada Punto. Padahal aku sudah punya kesempatan.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 Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Bagaimana, Kimista? Betul dia. Uh, uh, entahlah, Kisabrang. Saya kurang begitu jelas melihatnya tadi. Jadi saya tidak berani mengatakan apakah itu Batara atau bukan. Ah, Seharusnya Ki Wista ikuti terus laki-laki tadi, sehingga Ki Wista menjadi jelas siapa dia. Saya merasa tidak enak mengikuti orang, Sabrang. Takut orang itu buruk sangka pada saya. Kenapa harus takut, Ki Wista? Kampung ini adalah kampung kita, sehingga kita berhak memperhatikan orang yang keluar masuk. Apalagi sekarang keadaan bertambah tidak menentu. Sehingga kita perlu mengawasi orang yang keluar masuk kampung ini. Eh, iya, Ki. Sekarang kemana laki-laki itu arahnya? Mungkin mencari penginapan. Nah, kalau begitu lebih mudah bagi kita. Dia pasti menginap di penginapanku. Iya, Ki. Pasti. Karena penginapan di sini hanya satu-satunya milik Sabrang itu. Sekarang Ki Wista selidiki laki-laki itu. Kalau memang Batara, maka nanti malam aku akan mengirim orang untuk menghabisi dia. Sebelum dia membuat keributan di sini. Iya, Ki. Nah, pergilah. Aku tunggu kepastian tentang dia. Iya, Ki. Saya permisi. Hmm. Ah, Kiwista, Wista, ah. kok tiba-tiba menghilang saja setelah bertemu denganku tadi? Ah. Wah, Berbahaya, Batara. Berbahaya. Berbahaya bagaimana? Lebih baik kita bicara agak kemari. Ah, Krista, ada apa? Kok seperti orang ketakutan? Iya. Kampung kita ini sekarang sedang tidak aman. Banyak mata-mata. Ayo kemari. Ah, iya, iya. Nah, di sini aman, Batara. Kita tidak mungkin dilihat orang. Iya, iya. Tempat ini agak terlindung. Orang tidak akan bisa melihat keberadaanku di desa ini. Sebaiknya memang begitu, Batara. Keberadaanmu di desa ini jangan sampai ada yang tahu. Itu sebabnya tadi ketika kau memanggilku, aku pura-pura tidak tahu. Iya, kenapa Kiwista seolah-olah menghindar ketika melihatku? Di kampung ini sekarang banyak mata-mata dan kaki tangan Ki Sabrang. Orang yang paling berbahaya oleh Ki Sabrang adalah kau dan Dem Gandini. Gandini? Iya. Sabrang takut kalau Gandini merebut kekuasaannya di desa ini. Kalau aku? Sabrang takut kalau kau datang kemari hendak membunuhnya. Aku memang datang kemari berniat untuk membunuhnya. Ah, ah, eh, jangan Batara, jangan. Kenapa jangan? Eh, yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya?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 Katara dan Kiwista masih berunding di balik semak-semak di tepi jalan. Sedangkan suasana kampung Lubuk Mentilin masih seperti dulu. Hanya tampak keadaan penduduknya seperti hidup dalam kecemasan. Karena Kisabrang memimpin desa itu dengan tangan besi. Nah pendengar yang berbahagia,